Sinar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya Aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian pengimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Thank you. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan. Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-495 ini dengan para pemain Norman sebagai Padrawati, Edi sebagai Bandar Maung, Ili Burhan sebagai Damar Taun, Arya sebagai Resi Bawani, Nanang sebagai Lare Angon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dengan cekatan, Badrawati kemudian menggendong para meswara, digendong dengan sehelai kain sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu Badrawati dalam bergerak. Suami istri itu saling pandang. Untuk sekian lamanya mereka justru terkesima, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Padrawati kemudian melangkah dengan penuh keyakinan, membuka pintu, dan kemudian berjalan menuju ke halaman. kami temukan kau bersembunyi di sini, bocah nakal. Hmm, pantas. Ada apa, bocah? Jika orang baik-baik yang datang, biasanya ditandai dengan berkicaunya burung perenjak di halaman dan isyarat untuk kedatangan kalian berbeda. Baru saja terdengar suara lolong anjing. Nah, itu dia suaranya. Lolong anjing menandai kedatangan kalian. Belum lagi tadi siang, beberapa ekor gambreng yang paling suka bermain-main dengan kotoran bertebangan. Rupanya menandai kedatangan kalian. Ah, kurang ajar. Untuk apa kalian mengejar-ngejar aku, ha? Seperti kurang kerjaan saja. Lebih baik kalian pergi dan jangan menggangguku. Ah, mulutmu, mulutmu kurang ajar sekali, bocah kecil. Belum pernah ditapoki kau rupanya. Memang belum. Tetapi, kalau aku menabuki orang sering. Berikan bayi itu kepadaku. Berikan. Apa? Berikan bayi itu kepadaku. Sayang sekali Damar tahu. Aku tidak berminat untuk memenuhi apa yang kau minta. Mintalah yang lain. Mungkin akan kupertimbangkan. Mungkin loh. Artinya, belum tentu aku penuhi. Eh, untuk apa kita ladeni dia bicara? Kita habisi saja sekarang juga. Orang nggak hajar. Ya, siapa ini? Keluar! Ayo keluar! Cepat! Ah, kurang ajar kau! Aku berharap kalian semuanya tidak akan lupa kepadaku. Ah, bagus, bagus. Mana yang lain? Kalau masih ada menampaklah. Biar kita selesaikan semuanya di sini. Ayo keluar kalau masih ada. Biar kami selesaikan sekarang juga. Yang lain belum akan keluar, Kiai. Akan tetapi janganlah kalian berharap, meski kami hanya berdua, dan salah seorang di antara kami masih seorang bocah, lantas kalian bisa berbuat seenaknya. Betapa malangnya kalian. Kalian memang orang-orang yang bernasib buruk. Maka matilah kalian di tanganku. Hop, ya, ya, ya. Pertempuran kemudian berlangsung sangat cepat dan segera pula merambah ketataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Damar tahun menyerang lawannya dengan dahsyatnya, tetapi orang yang baru saja datang dan kemudian membantu Badrawati itu mampu mengimbanginya dengan seksama pula. Paman Lari Angun telah datang membantuku. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagiku untuk melarikan diri. Akan tetapi, sebelumnya aku akan melihat apa yang terjadi. sana mereka sedang berkelahi. Aduh, bagaimana ini? Lalu bagaimana, Kang? Bagaimana dengan Badrawati itu, Kang? Bagaimana? Bayi itu bagaimana, Kang? Aku tidak tahu, Nyai. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Oh, mengapa bisa jadi begini, Nyai? Kita menolong bocah itu, tetapi mereka sekarang justru sedang berkelahi di sini. Kata Badrawati kita harus pergi, Kang. Bagaimana, Kang? Saat demikian gugupnya suami istri yang baik itu hingga tidak bisa berbuat sesuatu. Mereka terduduk bersandar di dinding bagaikan orang yang lumpuh. Dan di halaman rumahnya yang cukup luas, pertempuran yang dahsyat itu berlangsung semakin dahsyat. Paman iya. iya. Angon rupanya mampu melayani lawannya dengan sebaik-baiknya. Iya. Sebaiknya aku segera lari membawa adik bayi ini. Untuk urusan berlari, dua orang kakek tua itu bisa berbuat melawanku. Guru, cegah bocah itu melarikan diri lagi, guru. Sialan, <laughs> Jangan bermimpi dapat melarikan diri dari kami bocah kecil. <laughs> Kau serahkan bayi itu. Kau akan kami bebaskan. Ayo lakukan. Lebih baik aku mati daripada memenuhi permintaan itu, Kiai. Ah, bagus. Ah, kalau begitu mati sajalah. Yeah! maka terjadilah dua buah lingkaran pertempuran. Lare angin yang memiliki raja cakra di tangan kanannya melayani gempuran dahsyat damar tahun yang bagaikan banjir bandang. Sedangkan Badrawati yang menggendong para mesuara harus melayani kedua lawannya, Besi Bawani dan Bandar Maung dengan memberas segenap tenaganya. Yeah mati. lah, lari kau. Biar mereka aku yang dia. Baik, paman. Aku akan berusaha iya. Kau kira iya. mudah untuk melarikan diri, huh? Iya. pertempuran berlangsung dengan seru. Badrawati yang menggendong para meswara berloncatan, berusaha mengambil jarak dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun dengan kata tersi Bawani dan Bandar mau membayangi, hingga pada suatu kesempatan. Ya! Kejar dia! Ya! Kejar dia! Indrawati melesat bagaikan terbang, tetapi Bandar Maung tidak kalah cepat dalam berlari dan mampu menyusul, hingga kemudian pertempuran kembali terjadi. Pertempuran pecah di dua tempat yang jauh terpisah. Adrawati kembali harus berjuang mati-matian menghadapi keroyokan kedua lawannya. kau dengar suara itu? Iya, aku sudah dengar dari tadi, Kiai. Oh, orang berkelahi, Nyai. Uh, uh, siapa yang berkelahi, Kiai? Aku tidak tahu, Nyai. Wah, kelihatannya seru sekali. Dari arah mana suara itu? Iya, rasanya tadi dari arah timur. Oh, iya. Tetapi sekarang kok berada di arah utara ya? Siapa yang berkelahi itu, Kiai? Apa ada tetangga kita yang bermusuhan? Lalu harus berkelahi. Rasanya tidak mungkin. Aku yakin, Nyai. Tidak ada di antara penduduk kampung kita ini yang bermusuhan sampai harus berkelahi seperti itu. Wah, seru sekali. Aku kira orang dari luar daerah ini. Uh, mau kemana kok, Kiai? Aku ingin melihat siapa kira-kira yang sedang berkelahi itu, Nyai. Terus, ngawur, kalau kau justru dibunuh bagaimana? Orang itu kalau lagi mata gelap, tidak memandang siapapun, Kiai. Oh, iya, iya, iya. Pertempuran terus berlangsung meningkat. Lare Angon yang menghadapi Damar Tahun merasa gelisah memikirkan keadaan Badrawati. Tetapi Damar Tahun terus menyerangnya bagaikan tumpahan air hujan. Namun demikian bukan berarti Damar Tahun akan dapat mengalahkan Lare Angon. Karena setiap samparan tangan Lare Angon itu akan berarti kematian bagi lawannya.

pada itu, Padrawati yang berusaha melepaskan diri dari kedua lawannya, menyebabkan lingkaran pertempurannya semakin jauh dari pertempuran antara Damar Taun dan Lare Angon. Oh, <laughs> mau lari kemana lagi kau bocah nakal? <laughs> Kalian luar biasa, tetapi tidak tahu malu. Hmm, kau akan menggunakan mulut tulasmu lagi, huh? Hmm? Aku sobek mulutmu. Mbah, mbah, lebih baik kau pulang saja. Cucumu merindukanmu. Eh, maksudku, mungkin cucumu saat ini sedang merindukan bapakmu. Wah, hm, jangan diberi kesempatan untuk berbicara, Adi. Ah, kita selesaikan sekarang. Hai! Kurang ajar kau. Ah, siapa kau? Hmm? Perbuatanmu curang, tidak tahu malu. Oh ya? Perbuatan kalian mengeroyok bocah kecil menurutku jauh lebih memalukan. Dasar tua bangka tidak tahu malu. Rai gedek. Randation. Huh. Ah, setan. Ah, kau menyerangku dengan cara yang curang. Eh, eh, siapa kau, ha? <laughs> Namaku Pacar Keling. Kenapa kau melibatkan diri dalam urusan ini, Pacar Keling? Lihat telapak tanganku ini. Aku memiliki raja seperti ini. Inilah yang menyebabkan aku harus melibatkan diri. Oh, berdebah keparat kau. Badrawati namamu. Eh. Benar, Paman. Aku Badrawati. Pergilah cepatnya. Biar kedua orang ini aku yang akan menghadapi. Hati-hati. Perempuan bermata tiga itu, aku lihat berkeliaran di sini. Baik, Paman. Hmm. <laughs> nah, Kiai berdua, selamat tinggal. Hup. Hai, jangan pergi. Jangan dikejar, Kiai. Ya. Kurang ajar. Sudahlah, Kiai. Sebaiknya Kiai berdua tidak perlu memburu-buru bocah dan bayang digendongnya itu. Toh Kiai berdua sebenarnya tidak mempunyai hubungan apapun dengannya. Di telapak tangan Kiai tidak terdapat raja apapun. Mengapa Kiai harus bersusah payah? Eh, eh, muridku memilikinya. Hmm, itulah yang aku rasakan aneh Kiai. Murid Kiai memilikinya, tetapi mengapa Kiai justru tidak berusaha mengendalikannya? Yang Kiai lakukan malah mendorongnya untuk terperosok semakin jauh. Ah, orang sial! Itu bukan urusanmu. Baik, baiklah Kiai. Kalau begitu maafkan aku. Tugasku adalah memberikan perlindungan kepada kedua bocah itu, terutama kepada bayi yang membawa Raja Kalacakra, bahkan jika perlu dengan nyawaku, Kiai. Karena Kiai berdua aku nilai akan membahayakan, maka jangan salahkan aku jika aku akan mengantarkan Kiai ke alam kematian. Kurang ajar. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! maka kembali pecahlah pertempuran yang dahsyat di tempat itu. Salah seorang pemilik Raja kala cakra yang bernama Pacar Keling menggantikan Badrawati menghadapi Resi Bawani dan Bandar Maung. Sementara di tempat yang lain, yang dipisahkan jarak separuh pal, Damar Tahun masih bertarung dengan sengit melawan Lare Angon yang juga memiliki simbol Raja kala cakra. Pecahlah kembali pertempuran yang dahsyat di tempat itu. Salah seorang pemilik Raja Kalacakra yang bernama Pacar Keling menggantikan Badrawati menghadapi Resi Bawani dan Bandar Maung. Sementara di tempat yang lain yang dipisahkan jarak separuh pal, Damar Tahun masih bertarung dengan sengit melawan Lare Angon yang juga memiliki simbol Raja Kalacakra. Sementara itu... Berhenti! Kau kira kau akan bisa lepas dari tanganku? Hmm? Celaka. Menilik ciri-cirinya seperti yang diceritakan oleh paman kamu suara. Perempuan ini yang bernama Durga para Bandari. Ia yang berkepentingan dengan kematian adik bayi. Jika orang itu berhasil membunuh adik bayi, maka ia akan malang melintang di dunia ini tanpa ada yang mampu mencegah perbuatannya. Berikan bayi itu padaku. Apa boleh buat? Telah menjadi takdirku. Mungkin aku harus mati untuk menyelamatkan nyawa adik bayi dari bahaya. Aku akan mendahului menyerang. Kekuatan perempuan itu terletak pada mata ketiga yang berada di keningnya. Cepat, bocah kecil! Berikan bayi itu kepadaku. Berikan. Berikan! Perempuan itu adalah umat Durga para Bandari. Matanya sangat liar, penuh dendam memandang bayi yang berada dalam pelukan Padrawati. Padrawati melangkah mundur selangkah, manakala umat Durga mendekatinya selangkah. Bagus, bagus, Cah Cilik. Aku hormati sikapmu yang rela berkorban nyawa untuk keselamatan nyawa bayi keparat itu. Tetapi, pengorbananmu adalah pengorbanan yang sia-sia. Kemampuan apa yang akan kau pergunakan untuk melawanku? Hah? Kemari. Kemari biar aku lumatkan tubuhmu. Adrawati segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya Badrawati telah siap untuk mengorbankan apapun demi keselamatan para maswara. Itulah sebabnya Badrawati telah memusatkan segenap kekuatan aneh, kekuatan dahsyat yang mengeram di dalam tubuhnya yang tidak dia pelajari dari guru siapapun dan manapun. Kekuatan yang ada sejak dia memiliki raja di tangan kanannya. Namun sementara itu, tanpa setahu siapapun, bahkan tanpa setahu Badrawati sendiri, bayi Parameswara seolah mengerti dengan bahaya yang akan terjadi. Bayi itu adalah bayi yang aneh. Dari telapak tangannya telah mengepul asap yang tipis keputih-putihan. Tanpa diketahui siapapun juga, asap keputih-putihan itu melindunginya, menyelubungi dirinya dengan Badrawati yang menggendongnya. Oh, kaukah yang bernama Uma Durga itu? Ya, Inilah aku. Bagus. Mengapa? Aku berkeinginan sekali mencopot mata yang ada di keningmu itu. ha. Mulutmu lancang sekali, bocah kecil. Tidak ada orang yang berani melakukan apa yang kau lakukan itu, kepada. Itu bagus sekali. Jika demikian, akulah orangnya yang berani melakukannya akan kulumatkan kau. Aku lumatkan kau. Madrawati memperhatikan apa yang dilakukan oleh umat Durga dengan seksama dan sangat cermat. Serasa tidak ingin lengah secuil pun. Umat Durga para bandari mulai melepas secari kain yang melilit di keningnya. Sambil pandangan matanya tidak pernah lepas dari Badrawati. Hingga pada suatu kesempatan, Padrawati merasakan adanya suatu kesempatan, dia segera menyerang sebuah serangan dari jarak jauh. Gedebah ya, ya. kurang ajar. Keparat kau bocah lancang. Kau pikir kau akan mampu mencelakai aku, ha? Oh, sial, tidak berhasil. Inilah saat kematianmu. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Kau akan aku sempurnakan kematianmu. Tidak akan aku biarkan kau menikmati terlampau lama hidup di dunia ini, Sangsari. Kau boleh pernah menang melawan Warkenya, tetapi sekarang tidak. Sekarang kau tidak akan menang melawanku. Apa yang harus aku lakukan? Adik kecil, sungguh aku tidak menyesal jika aku akan mati. Yang aku sesali, jika kau mati pula. Umat Durga dari telah memejamkan kedua matanya, tetapi sesaat kemudian mata yang aneh dimilikinya, mata yang justru terletak di keningnya, terbuka. Badrawati berdesir melihat di kening perempuan itu benar-benar terdapat sebuah mata, dan mata setan itu seperti menyala-nyala kemerahan. Dan di kegelapan malam, cahaya mata itu nampak jelas sekali, dan akhirnya umat Durga para Bandari yang merasa telah tiba waktunya melontarkan segenap kekuatan dahsyat yang berada di matanya itu. Hah, berdebah, kurang ajar. Bagaimana kau mampu melakukannya? Uh. Aneh. Aneh sekali. Serangan perempuan itu seperti membentur sesuatu. Sungguh, ya, iya, sangat bisa aku rasakan. Madrawati benar-benar merasa terkejut melihat apa yang terjadi. Tetapi sebenarnya lah serangan yang memancar dari mata titisan pemuja Durga itu telah menghantam sebuah dinding kasat mata tirai yang melindungi Padrawati dan bayi yang digendongnya. Sedangkan tirai itu diciptakan oleh para meswara seolah muncul dari telapak tangan kanannya. Padrawati masih merasa heran. Dia tersentak ketika melihat telapak tangan para meswara berubah. Ah, berubah menjadi keputih-putihan. Kajang di tangan adik bayi itu berubah ke putih-putihan. Ah, apa ini? Oh, adik bayi, kau kayak melakukannya. Benar. Akhirnya Padrawati melihat bahwa ada sesuatu yang keluar dari telapak tangan para meswara. Sesuatu yang nyaris tidak kelihatan, namun bisa dirasakan dengan ketajaman indranya. Padrawati benar-benar takjub. Bukan main. Benar-benar bukan main. Kau luar biasa sekali adik bayi. Sangat luar biasa. Oh, rupanya kau yang membuat si mata tiga itu pelingsatan. Hmm, aku tahu Aku tahu. Apa yang kau bicarakan baru saja itu berarti iya. Bagus adik bayi. Perempuan sial itu memang harus dipermalukan. Berikan dia. Ayo, berikan dia. Sayang sekali, Nyai. Keinginanmu itu tidak mungkin terpenuhi. Iya! Padrawati adalah bocah yang aneh. Jika dia merasa penasaran, tidak akan cukup puas jika belum mendapatkan jawabannya. Itulah sebabnya Ketika umat Durga Parapan dari kembali menyerangnya, dia justru memusatkan perhatian untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Mengetahui dugaannya ternyata benar, Badrawati merasa gembira sekali. yakin sekarang. Ternyata memang benar. Kau yang melakukannya. Mumpung ia masih beringsatan. Mari, kita minggat dari tempat ini. Hiya! Dengan cekatan, Badrawati melesat menerobos kegelapan malam, melenting beberapa kali untuk kemudian lenyap dari pandangan mata. Dan adalah aneh, Uma Durga ternyata tidak mencegah atau berusaha menghalang-halangi. Titisan kekuatan hitam dari masa silam itu nampak diam termangu seperti patung. Seperti tersaput oleh semilir angin, Semakin lama tubuhnya semakin kabur dan semakin mengabur, untuk kemudian perlahan-lahan sekali tubuh perempuan itu lenyap, hilang entah kemana perginya. Dan pada saat yang sama, Pak. Bagaimana, Nyai? Aku baru saja mengalami sesuatu yang aneh, Bapak. Sangat aneh. Oh, apa yang kau rasakan, Nyai? Uh, baru saja, Bapak. Aku seperti melihat seorang bocah lari pontang-panting sambil menggendong bayi. Uh, bocah itu memiliki raja seperti yang ada di tanganku ini juga. Oh, benarkah? Benar, Bapak. Lalu di mana Nyai melihatnya? Di dalam angan-anganku, Pak hmm. terlihat sangat jelas, seperti berada di dalam kelopak mata. Hmm. Mungkin apa yang muncul di alam bawah sadarmu itu adalah gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi, Nyai. Lalu bagaimana, Bapak? Nyai, nampaknya ada semacam hubungan hati antara Nyai dengan bayi itu. Nah, menilik Nyai telah mengalami peristiwa aneh itu. Uh, cobalah Nyai, lakukan petunjukku. Heningkan hatimu dan cobalah melacaknya. Mungkin Nyai bisa menemukan ancar-ancar. Kemana Nyai harus melangkah? Hmm, baik, Bapak. Nyai Nawang Gumilang yang menempuh perjalanan bersama Brahmana Loh Gawe segera melakukan petunjuk yang diberikan. Dengan sikap tetap berdiri, Nyai Nawang Gumilang mengosongkan hati dan perasaannya untuk beberapa saat lamanya dia melakukan hal itu. Hingga kemudian. Ah. bagaimana Nyai? Aku melihat semakin luas, Bapak. Oh, oh, bagaimana? Aku melihat banyak sekali orang yang berkelahi. Ada beberapa orang yang memiliki raja seperti ini, Bapak. Kemudian, bocah itu, ia berlari dan terus berlari membawa bayi yang digendongnya. Nyai telah menemukan ancar-ancar. Di mana mereka saat ini? Hmm? Sudah dekatkah kita dengan mereka itu? Nampaknya arah kita sudah benar, Bapak. Kita harus melangkah ke arah timur. Ah, Bapak, ya. aku merasa sudah tidak sabar lagi. Kasihan bayi itu, Bapak. Baiklah, Nyai. Mari kita berjalan lagi mengitari lembah ini. Semoga firasatnya benar adanya. Deus. O Deus que eu falava. jauh bergeser dari halaman rumah sepasang suami istri yang baik hati. Pemilik rumah yang telah memberikan tumpangan menginap kepada Badrawati untuk beberapa hari lamanya. Pertempuran antara Damar tahun yang memiliki Raja Trinetra di tangan kirinya menghadapi Lare Angon yang memiliki raja Kalacakra di tangan kanannya masih berlangsung dengan dahsyat di Pategalan. Sementara itu, di tempat yang lain, berlangsung pula dengan serunya pertempuran antara pacar keling menghadapi Bandar Maung dan Resi Pawani. Pertempuran itu telah sampai di puncaknya, sehingga masing-masing telah mengeterapkan ajian pamungkas. Mari, mari segera kita akhiri pertempuran ini dengan menggunakan puncak dari semua kemampuan yang kita miliki. Jangan kalian menyesal jika kalian berdua justru akan mati di sini. Kaulah yang akan terkapar mati di sini, anak muda. Baik, mari kita lihat. Apakah benar begitu? segera mengambil jarak. Tetapi Bandar Maung dan Resi Perwani segera berloncatan menempatkan diri di hadapan dan di belakangnya. Pacar Keling segera bergeser hingga kedua lawannya itu kemudian berubah berada di kanan dan kirinya. Dengan seksama, Pacar Keling menyiapkan sebuah cara untuk menghadapi Bandar Maung dan Resi Bawani. Nah, bagaimana akhir pertempuran antara Pacar Keling menghadapi kedua lawannya itu? serta lari Angon yang memiliki Raja Kalacakra pula menghadapi Damar tahun. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.